أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memulai kajian tentang salawat. Ya, kita langsung tulis ya. Bismillah. Salawat ya. Yang paling sederhananya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang paling sederhananya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga yang lebih sederhananya lagi adalah Sallallahu ala Muhammad. Gak pakai Sayyidina. Cuman kalau saya gimana ya? Kok kayaknya kurang sopan itu ya saya aja nih saya kan ustadz itu ya SBY itu udah menamakan dirinya SBY ya Susilo Bambang Yudhoyono gitu kan tapi saya sebagai ustadz karena usia saya juga masih muda agak kurang pantas juga saya manggil SBY SBY gitu harus ada Pak SBY gitu dulu ya temennya kan wakilnya JK gitu kan ya <clears throat> Yusuf Kala tapi karena saya masih muda saya manggilnya Pak JK kita punya ayah ya namanya Hermawan misalkan namanya Abdurrahman misalnya. apa boleh ente manggil uh, Abdurrahman Ush. <laughs> kita anak gitu sama orang tua ya kan manggilnya gimana ya manggilnya ayah lah atau Dedi eh? ya. Waduh. Dedi orang mana nih? <laughs> Dedi ya. Gak usah lah, enak didengarnya. Ayah aja, ayah apalagi abah ya. Terus abi gitu. <clears throat> kita punya ibu pun begitu, kita panggilnya ibu, mama, umi. Ya. Maka terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi kita manggilnya ya pakai Sayyidina. Nah zaman dulunya nggak ada Sayyidina, adanya apa? Ya? Nabiyina. Boleh juga Nabiyina. Ya. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyin atau Habibina. kasih kita. Bisa juga kita pakai misalkan Syafi'ina ya Allahumma salli ala syafi'ina Muhammad ya penolong kami itu. Ustadz apa enggak sirik tuh? Memang Rasul bisa nolong? Begini bos, mikirnya jangan kejauhan itu. Ya, Memang kan syafaat itu dikuasakan oleh Allah kepada Rasulnya gitu. Jadi turja syafaatuhu. Ya, kita berharap dari Rasulullah SAW adalah syafaatnya. Tentu pemilik mutlak, ya pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menguasakan kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tentu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Ini salawat ya episode 1. Kita belajar yang paling basically, yang paling mendasarnya sekali. Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling eh, singkatnya sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau misalkan saudara mengejar target misalkan 100 kali bacaan satu hari. Eh, waktunya nggak panjang ya pendek nggak apa-apa juga saudara kemudian singkat gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Insya Allah nggak apa-apa dan tapinya jangan terlalu cepat juga karena kalau cepat juga ntar jadi ngeledek ya Nabi Muhammad sama seperti uh, <clears throat> zikir subhanallah ini hendaknya zikir ini dinikmati gitu dinikmati jangan sampai kemudian zikir subhanallah ini ntar kedengaran ke langitnya jadi SpongeBob. Oh SpongeBob Ustadz, coba aja lu ngebut bacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi SpongeBob mah. Ya, dinikmatin subhanallah, subhanallah. Ya, irama bisa dipercepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi nikmat tetap harus ah, harus ada. Nah, bacaan salawat yang paling terpendek adalah sallallahu ala Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, aku akan ya kemudian berselawat padanya sepuluh kali. Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepada dia sepuluh kali. Subhanallah. Ketika berangkat ke sini, saya twitteran ya di Yusuf underscore Mansur. Ya, saya kemudian bilang kepada mereka-mereka yang di bis, ya, kalau ente di bis itu kan sebenarnya ngelihat mobil seliwuran kan, depan kanan kiri itu mobil kanan kiri tuh. Ente di bis nih, betul gak? Kanan kiri kan mobil-mobil seliwuran nih ada Ijang, ada Carry, ada sedan, ada BMW, ada Mercy, ada segala rupa mobil di perjalanan. Terus apakah saudara hanya menjadi pemandangan biasa itu mobil-mobil yang saudara lihat? Nah nanti kita akan pelajari itu yang model-model begitu. Kalau bisa jangan cuma jadi leliatan biasa. Ente di mobil nih ada nih mobil yang ente senengin, warnanya iye, tahunnya iye, betul gak? Tipenya iye. Kalau cuman lihat, bagus amat tuh mobilnya. Nggak jadi ibadah saudara, nggak jadi ibadah. Terus gimana ustadz Salawatin aja, maksudnya salawatin aja tuh ya. Ini kan salawatin aja tuh bahasa ringkes sebenarnya. Bahasa aslinya adalah ente baca salawat jadi ketika ada mobil yang ente pengenin lewat, yang ente yang ente cita-citain, ente impiin sampai ke bawah mimpi gitu. Begitu tuh mobil lewat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah. Nah, tambahin itu begitu. Enak banget kalau saya ada di mobil itu ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih bersyukur lagi nanti daripada ini. Ya. dan saudara akan kaget deh, ya. Cawang, ya, eh, grogol, cawang ya balik lagi Cawang Grogol bulak balik tiap hari ente selawatin iklan yang kelihatan tuh orang lain nih lihat iklan cuma jadi pandangan biasa ente jadi pandangan ibadah pandangan ibadah tuh maksudnya apa ada selawatnya, ada doanya akhirnya akhirnya ini yang ada di iklan ini Allah kirim buat ente percaya apa enggak tuh mesti dilakuin saya tuh ya beli jejet-jejet gitu ya. Ya. Kan ada jejet terbaru ini, jejet terbaru itu. Kalau pakai duit namanya saya nggak ngajar dong. Kalau nggak ngajar kan berarti nggak ngejalanin. Ente juga nggak belajar. Kalau nggak belajar berarti nggak ngejalanin. Masa beli jejet pakai duit? Ya kan duitnya dari Allah nih. Minta aja dengan cara seperti ini. Nanti kita akan sampai pembahasan ini. Kita belajar basic dulu. Tadi saudara di akhir sesi satu ya ada hadis kan mansallah alaiya ya Man sholla alaiya kata Rasulullah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali wahidatan. Ya, maka salawat itu sesungguhnya akan kembali <clears throat> kepada dia. Maka saya bilang sama teman-teman saya gitu ya, sama jamaah, sama istri saya, ya, sama anak-anak, jangan pelit. Jangan pak Jangan pelit. Jangan pelit apa maksudnya tuh? Jangan pelit dalam bersalawat. Coba perhatikan ya, perhatikan ini. Hmm. Ketika anda anda baca salawat nih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Kembali kepada siapa? Sebenarnya kan baru kembali kepada ente nih. Ya ini sih anu candaan saya ya supaya ini lebih cair dalam mengajar. Belum kembali kepada siapa? Belum kembali kepada istri saya? Belum kembali kepada anak-anak saya? Dan keturunannya anak-anak saya. Sampai akhir zaman. Belum kembali nih. Kalau mau kembali gimana? Tambahin sedikit bos Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di sini nih. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad ya pemirsa biasain ya termasuk kameramen apa semua yang ada di sini kalau mendengar nama Muhammad jawab dengan Allahumma sholli wa sallim ale alaih ya setiap mendengar nama nabi kita ucapkan salawat Tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga untuk keluarga dari Nabi besar Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu akan kembali itu ke keluarga kita itu, ke orang tua kita, ke mertua kita, ya istri kita, anak kita, adik kita, kakak kita, ponakan kita, paman kita, encang-cing kita, semua. wala ali sayyidina Muhammad. Ya, Malah kemudian ada orang-orang yang kemudian menambahkan dengan ya wa azwajihi dan untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi Saya terus terang nyaman nih baca salawat yang lengkap begini nih Kenapa? Karena akan kembali lagi kepada istri saya. Wa ashabi ketika saya menyebut ashabi. Eh, maksudnya ashabi Sayyidina Muhammad. Ya. Ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya. Kan berarti kembali kepada keluarga saya tuh. Wa azwaji dan istri-istrinya Nabi Muhammad saw Wa ashabi dan sahabat-sahabatnya Rasul. Nah saya kan punya sahabat. Ente juga semua punya sahabat toh. Kembali kepada sahabat-sahabat kita semua. Ya wa dzurriyyati dan keturunan-keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti turunan saya pun diberi salawat oleh Allah, malaikat dan nabi sendiri ya. Allah salam subhanallah. Insyaallah kita akan masih meneruskan pembahasan tentang salawat tetap di Wisata Tian TV. Jadi jangan pelit di dalam bersalawat, karena kembalinya kepada kita kok. Ketika kita menyebut ya, saya tulis ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ya, maka kalau sampai di sini doang, ya kembalilah kepada kita. Kalau kembali kepada kita itu kembali kepada siapanya. Ini kan salawat nih. Ya, nanti ada episode nanti tolong ingetin saya ya. Kita belajar tentang makna dari salawat. Ya. Makna salawat itu apa sih gitu. Ada penjelasan bahwa salawat itu adalah give and support. pemberian dan dukungan. Jadi kita meminta kepada Allah untuk memberi dukungan dan apa namanya e, pemberian kepada Nabi besar Muhammad. Maka ketika Rasulullah bilang akan kembali salawat itu kepada yang mendoakan aku, maka sesungguhnya Allah akan mendukung kita, memberi kita. Salawat juga ya nanti bimana barakah, keberkahan, as-salamah, keselamatan, ar-rahmah, rahmat. Maka sesungguhnya mereka yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali lagi berkah itu, rahmat itu buat kita subhanallah. Ya, kayak abis azan tuh. Abis azan tuh itu kan sebenarnya kayak ente pada tuh dikasih kesempatan mendoakan Rasul. Tapi sayangnya emang kita ini kan jarang dengar azan deh. Sebab kita jarang ke masjid gitu kan. Siapa yang bisa menjawab azan? Mereka yang ada di masjid. ta? Ah. Coba kalau nggak ada di masjid, apa bisa menjawab azan? Coba deh denger di radio, ya menjelang maghrib nih, ya. Terus ada azan berkumandang nih. E, saatnya menantikan azan maghrib berkumandang. Lalu azan nih berkumandang. Allah Akbar, Allah Akbar. Biasanya gimana kita? Kita pindahin channel ya, coba tuh. Aduh, doraka banget dah kita dah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahin di sini pemirsa. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahin di sini lagi. Wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi. Wow, mantap dah. Dan juga kepada keluarganya Nabi besar Muhammad, turunan-turunan Nabi Muhammad, keluarga apa sahabat-sahabat eh, Nabi Muhammad dan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Uh, kembali kepada kitanya tuh langsung shit gitu. Bukan cepretan lagi tapi lautan, samudra. Kita masih akan terus berbicara tentang salawat sampai nanti Allah mengizinkan kita pindah ke topik yang lain. Nanti ada salawat uh, Ibrahimiyah, ada salawat tibbil kulub, ada salawat buat penyembuh, ada salawat kemudian buat hajat, ada salawat buat ampunan, ada salawat uh, Imam Syafi'i. Banyak deh, banyak deh. Insya Allah ya. Dan kita juga membahas salawat kami lah yang kontroversial. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa tetap bersama Yusuf Mansur besok. Doakan saya dan doakan buat semua pemirsa yang lain. Mudah-mudahan panjang umur dan besok tidak kesiangan sholat subuh berjamaah di masjid. Jazakumullah khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah jadikan semua pemirsa semua mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkenan membasahi bibiran dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah pemirsa, sebelum kita tutup sama salam, mari se-Indonesia ya dan dari mancanegara yang ngeliat lewat streaming kita baca salawat tiga kali dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa dzurriyyati wa ashabi wa ummati ila akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.